yukngaji.net, kumpulan ceramah dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat fillah rahimakumullah, jumpa lagi di kajian buku 99 eh, tanya jawab masalah sholat ya karya Tuan Guru Ustadz Haji Abdul Somad LCMA langsung saja teman-teman semua kita melanjutkan pada pertanyaannya ke-10 yang berkaitan tentang niat dalam sholat pertanyaannya apakah hukum sholat orang yang tidak berniat nah, jadi sholat tanpa niat ah, jawabannya adalah tidak sah. Kenapa? Karena semua amal mesti diawali dengan niat sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Umar bin Khattab innamal a'malu bin niat wa innama likulli mri'in manawa sesungguhnya amal-amal itu hanya dengan niat seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya jadi hukumnya tidak sah apabila sholat tanpa ada niat. Bisa karena salah niat atau lupa niat juga demikian tetap batal hukumnya. Selanjutnya, apakah hukum melafazkan niat? Ah, apa yang dimaksud dengan melafazkan niat? Ya, seperti usolli fardul maghribi, thalatha raka'atin dan seterusnya. Ini dibahas ya. Apa hukumnya? Ah, kata beliau beliau menjawab berdasarkan kitab fikih empat madhab Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan dalam Al-Fiqh ala Al-Madhahib Al-Arba'ah yang artinya sesungguhnya yang dianggap dalam niat itu adalah hati ucapan lidah bukanlah niat akan tetapi membantu untuk mengingatkan hati kekeliruan pada lidah tidak memudaratkan selama niat hati itu benar Hukum ini disepakati kalangan madhab syafi'i dan madhab hambali. Sedangkan menurut madhab maliki dan hambali, lihat menurut kedua madhab ini pada footnote atau penjelasan tentang uh, eh, melafatkan niat menurut madhab maliki dan hambali. Di sini madhab maliki dan hambali berpendapat terkait dengan melafazkan niat kata e, mazhab Malik dan Hanafi melafazkan niat tidak disyariatkan dalam salat kecuali jika orang yang sholat itu was-was jadi kecuali orang tersebut memiliki penyakit was-was ya artinya uh, ketidakmantapan dalam niat gitu ya ini gimana sholatnya ini sudah apa belum atau kira-kira gimana ya itu dan seterusnya Ah, tadi udah niat apa belum ya gitu. niatnya kira-kira sah apa tidak ya dan seterusnya itu was-was selanjutnya menurut madhab maliki melafazkan niat itu bertentangan dengan yang lebih utama bagi orang yang tidak was-was dianjurkan melafazkan niat bagi orang yang was-was bagi yang was-was maka dianjurkan untuk melafatkan ya. sedangkan menurut madhab Hanafi menurut madhab Hanafi melafazkan niat itu bid'ah dianggap baik untuk menolak was-was jadi kalau menurut madhab Hanafi di, e, dianggap baik untuk menolak was-was ya, tapi melafatkan tanpa ada e, sebab karena was-was menurut madhab Hanafi dihukumi bid'ah Taib selanjutnya bilakah waktu berniat ah ini atau bilakah waktu berniat? Pertanyaan yang ke-12. Ya, dijawab tiga madhab sepakat yaitu madhab Maliki, Hanafi dan Hambali bahwa sah hukumnya jika niat mendahului takbiratul ihram dalam waktu yang singkat. Kemudian berbeda dengan matab syafi'i Mereka berpendapat Niat mesti beriringan dengan takbiratul ikram Jika ada bagian dari takbiratul ikram yang kosong dari niat Maka sholat itu batal nah, Jadi ada dua, ada dua pendapat dalam madhab syafi'i maka melafaz e, berniatnya beriringan dengan takbiratul ikram misalkan Allahu akbar E, lisannya mengucapkan takbir, hatinya niat ya untuk sholat. Misalkan niat saya sholat maghrib dalam hati kan, niat saya sholat maghrib tiga rakaat e, menghadap kiblat fardu karena Allah Taala. Nah, tetapi bagi yang was-was maka sebelum takbir melafatkan usolli fardul maghribi telah rokaat dan seterusnya ini dalam madhab syafi'i kalau menurut madhab Maliki, Hanafi dan Hambali, maka mereka bersepakat bahwa sah hukumnya jika niat mendahului takbiratul ikhram dalam waktu yang singkat. Artinya eh, niat itu eh, dilakukan sebelum takbiratul ikhram. Jadi niat dulu dalam hati yang was-was menggunakan usuli, eh, kemudian baru Allahu akbar. Apakah batasan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ikhram? Ah, batasan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ikhram. Ada dua menurut beliau, ada dua batasan menurut sunnah. Yang pertama, jadi cara mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram itu ada dua. Yang pertama mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan dua telinga berdasarkan hadis Nabi dari Malik bin Khuwairid ya. Apabila Rasulullah SAW bertakbir, ia mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan telinganya. Ketika ruku Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Ketika bangkit ruku Rasulullah SAW mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ya, yang artinya Allah mendengar orang-orang yang memujinya beliau melakukan seperti itu mengangkat telinga hingga sejajar dengan telinga hadis riwayat muslim yang kedua e, cara mengangkat tangannya ketika takbiratul ikram mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu berdasarkan hadis ini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idaf salah sesungguhnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka atau mengawali sholat hadis riwayat Al-Bukhari Muslim demikianlah yang bisa saya bacakan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya tetap semangat terus mengkaji mempelajari tentang ilmu agama mudah-mudahan hidup kita semakin berkah dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan terakhir jangan lupa yang belum subscribe bisa klik subscribe, like and share supaya manfaat ilmu ini bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang lain. Allahul muwaffiq ila aqwamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.